Bismillahirrahmanirrahim. Anda siwar jami'an. عند عند الكبار جميعا أرأيتم قال أوليس أرأيتم أرأيتم لو وضعها قال أرأيتم لو وضع في حرم أكان عليه وزن فكذلك إذا فكذلك إذا وضع في في حلال كان له أجر رواه مسلم طيب yang belum hafal nama segera dihafalkan Insya Allah dan tunjuk satu persatu nanti Insya Di Batan Batu yang belum hadir ini terakhir, Rahman mana? Khalid Satu lagi Ada Kita sebutkan bahwasanya di antara orang-orang fukara itu juga bisa melakukan amalan-amalan yang bisa melebihi orang-orang kaya. Itu dengan berzikir kepada Allah Swt. Di antara dalilnya adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, sebagian kalian hafal, "Man qala la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir." Fi yaum miata marrah kanat lahu adalah asyriqab. Di sini tidak ada tidak ada lafadznya yuhi wa yumit. Kita ulang, mengqala la ilaha illallah syarikalah Laul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawm mi'ata marrah kanat lahu adla asyriqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat lahu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asyaitan yawmahu dhalik hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktar minhu ini diantara antara keutamaan yang pertama Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap harinya seratus kali sama nah dirinya itu dengan membebaskan sepuluh budak ya, pahalanya sama dengan apa ini Ibrahim main-main wah sini main-main sama dan membebaskan berapa? 10 budak. Kemudian ditulis sebagainya itu 100 kebaikan. Dan dihapus sebagainya 100 kesalahan. Dan bagi dirinya itu benteng dari setan hari itu sampai sore. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan yang lebih utama dari itu kecuali seorang yang mengamalkannya lebih banyak. Itu membacanya lebih banyak. Coba kita lihat di sini keutamaannya yang baca la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali itu sama dengan membebaskan budak 10 orang. 10 budak. Kalau satu budak itu harganya 50 juta, Kali 10 berarti berapa? Hah? Berapa? Berapa berapa berarti Ibrahim? 500 juta. Nilainya. Baca cukup baca apa? Cukup baca la yahdhul wahdahu la syarikalah lal mulku wal hamdu ala kulli syai'in. Mungkin 5 menit selesai. Kira-kira ada enggak orang kaya yang tiap hari Sodako dengan 500 juta. Ada? Nah, saya belum pernah melihat. Tapi manusia yang lainnya bisa. Nilainya sama dengan ini. Itu siapa? Mereka yang mampu membaca dengan kalimat tadi. Mungkin 5 menit selesai. Keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua ditulis sebagainya itu 100 kebaikan. Keutamaan yang kedua Keutamaan yang ketiga dihapus baginya itu 100 kesalahan. Kemudian terbentengi dari syaitan hari itu sampai sore hari. Terutama bagi yang kena sihir atau menginginkan supaya terhindar daripada sihir dan lainnya, itu hendaknya membaca tiap hari ini. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun riwayat Abi Ayyub Hadis Abi Ayyub diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ya, tadi hadis Abi Hurairah Bukhari Muslim. Man qala la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaum 10 marrat kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Man qala la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir fi yaum asyra marrat kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Setiap harinya itu 10 kali itu sama dengan membebaskan empat budak dari keturunan Nabi Ismail. Jadi wakil Imam Al-Bukhari Muslim. Sepuluh kali aja. Kalian mungkin satu menit selesai. Nah, sepuluh kali. itu sama dengan membebaskan budak yaitu empat budak dalam hadis Abi Hurairah kalau Imam Bukhari Muslim man qala subhanallah bihamdihi fi yaum mi'ata marrah hutat khataya wa in kanat mithla zabadil bahr Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi fi yaum mi'ata marrah mala hutat khataya wa in kanat mithla zabadil bahr itu hanya membaca subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi 100 kali maka akan dihapus dosa-dosanya walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih di laut. Berapa itu buih di laut? Bisa ngitung apa tidak bisa ngitung? Nah, tidak bisa menghitung jumlahnya berapa. Namun di sana yang dihapus dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil. Lian al-kabair tahtad ila taubah. Karena dosa besar itu membutuhkan untuk taubat. Hadis Abi Hurairah As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan tukaffir ma bainahun idza batil kaba'ir. Rawahu Muslim. Kita ulang kembali As-salawatul khams, salat lima waktu. Wal jum'ah wal jum'ah. Salat Jumat sampai Jumat berikutnya wa Ramadan ila Ramadan dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Tukaffir ma bainahun itu menghapuskan di antara enam. Ya semuanya itu idastunibatil kabair kalau dia menjauhi dosa besar. Ya yang dihapusnya apa dosa apa? Yang dihapus dosa kecil. Kalau dosa besar dibutuhkan untuk bertaubat. Tapi ini sekilas berkaitan dengan orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk banyak bersodakoh, Maka bisa beramal dari sisi yang lain. Di antaranya dengan berzikir kepada Allah SWT. Termasuk juga orang-orang baca Quran. Baca Quran, Wal ayah khairum min naqah. Satu ayat yang dibaca lebih baik daripada satu ekor unta. Itu nilainya. Kalian baca satu ayat saja. Nilainya lebih baik daripada seekor unta. Kalau tiap hari misalnya seperti para imam terdahulu, Imam Syafi'i, Naam, Khalif, Khalifah Utsman bin Affan tiap harinya selesai Al-Qur'an itu berapa sudah? Berapa keuntungan yang akan didapatkan nanti ya mulia. Ya, dari sini tidak usah berkecil hati. Bagi orang yang fakir, orang miskin bisa beramal bahkan bisa melebihi orang-orang kaya. Nah, namun kalau orang kaya juga semangat, orang kaya juga semangat di samping banyak sedekah, juga banyak berzikir, banyak baca Quran, tentu akan lebih banyak. dari fadlullahi yutihi man yasha. Saya sebutkan. Itu anugerah Allah yang Allah berikan karunia kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Baik. Kita lanjutkan berkaitan al-amr ma'ruf wan nahi munkar. Karena kita sebutkan perkataan As-Sauri la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha munkar illa man kana lahu thalatha khisal. Alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Maka linun bima ya'mur, linun bima yanha, adlun fi ma ya'mur wa adlun fi ma yanha. Di Imam Sauri menyebutkan di situ tiga. Jadi harus berilmu. Yang kedua harus lembut. Yang ketiga harus adil. dalam mengingkari kemungkaran di sana ada empat macam. Enam. Aksamul mala ingkal mungkar. Yang pertama ayat habal mungkar bil kulliyah. Hilang kemungkaran total. Maka melarang kemungkaran seperti ini itu menjadi wajib Jadi kalau dengan mengingkari maka hilang total itu menjadi wajib. Seperti pemerintah misalnya. Nah, pemerintah melarang kemungkaran. Tempat WTS ditutup. Nah, tempat pelajaran tutup, kan hilang. Kemudian yang minum khamr akan dipenjara sampai mati misalnya. Ini akan hilang kemungkaran dengan total ketakutan. Yang demikian menjadi wajib. Yang kedua, ayyakhif Akan lebih ringan kemungkarannya, yakhif al mukar, Akan lebih mungkar, apa lebih ringan kemungkarannya. Sekarang kita sebutkan pertanyaan ini. Mana yang lebih mungkar? puji-pujian sebelum adzan dengan puji-pujian setelah adzan. Mungkar mana ini? Eh Mustafa, harus punya alasan tadi. Puji-pujian sebelum adzan seperti orang-orang Kuningan. Nah, dengan puji-pujian setelah adzan seperti orang Jawa Timuran. bukan hanya Jawa Timuran, seluruh Indonesia. Nah, ada puji-pujian. Orang Jawa Baratan itu kalau puji-pujian itu sebelum adzan. Mungkar mana ini? Ya? Sama-sama puji-pujiannya. Tapi mungkar mana? Enda Hanif ada orang Kuningan Anda ini? Orang Jawa Baratan ada enggak? Ada ya akbar mungkar mana? Mungkar sebelum adzan alasannya apa? Hah? Nah, tidak ada ada zikir setelah azan. Ada zikir berarti di sini puji-pujian zikirnya. Hah. Ayah Sufyan, mungkar mana? Mungkar setelah azan kenapa? Hah? Karena selesai azan itu banyak orang yang apa? Yang melakukan sholat-sholat sunnah. Kalau banyak orang puji-pujian itu orang-orang sholat sunnah terganggu. Nah, ya tidak terganggu. Demikian pula orang yang berdoa. Di sini lebih lebih apa? Lebih ringan kemungkarannya yaitu puji-pujian sebelum azan daripada selesai azan. Banyak orang-orang yang sholat, banyak orang yang berdoa. Hajjab Sa'id Rasulullah SAW menyatakan, la yajar ba'dukum ba'din fil Qur'an fa inna kullakum yuna rabbah. Jangan kalian saling mengeraskan bacaan satu dan lainnya dari bacaan Al-Qur'an. Mengeraskan bacaan Al-Qur'an saja itu dilarang kalau sampai mengganggu yang lain. Bagaimana dengan puji-pujian? Artinya puji tidak betulan. Namanya kan puji-pujian. Ya. Jadi memuji kepada Allah tidak sebenarnya. Apalagi dengan main-main. Nah, dan memang demikian namanya puji-pujian itu tidak sungguh-sungguhan. Termasuk juga terkadang merubah makna. Nah, merubah makna Allahumma fili dunubi wali walidayya. Nah, ini panjangkan. Wali wani. Wanya itu tidak tidak panjang dibaca wali walidayya. Janya panjang lagi, keliru lagi. Nah. Nah, Allahumma soliwas, wasmi. Solnya dibaca panjang, sol. Nah, ini seperti joget. Nah, ini terkadang merubah mana. Nah. Kemudian Muhammad, nah, Muhammad dibaca Muhammad, nah, dibaca panjang, manya. Taip. Untuk yang kedua ini juga menjadi wajib. Menjadi wajib. Kalau bisa merubah kemungkaran, nanti akan pindah kepada kemungkaran yang lebih ringan. Kemudian yang ketiga ayat tahawal mungkar ila mungkarin mislah atau ila mungkarin mislih. Nah, ila mungkarin mislih. Yaitu pindahnya kemungkaran kepada kemungkaran yang semisal. Tetap tidak akan berubah di situ. Tidak berubah, diingkari tetap saja. Bagaimana di sini? tetap dianjurkan untuk apa? Untuk mengingkari kemungkaran wa ma rasuli es illal balad. Adalah tugas Rasul kecuali sekedar menyampaikan. Ini yang yang ketiga. Ayat hal mungkar ila mungkarin mitlih. Kemungkaran itu akan pindah kemungkaran yang semisalnya. Jadi misalnya kita melarang untuk peringatan kematian hari ketujuh Ternyata pindah peringatan kematian pada hari yang ke-40. Jadi sama saja. Nah, sama saja di situ. Atau pindah ke 100. Dilarang pada hari ke-1000. Ternyata hari ke-2000 melakukannya. Nah. Kemudian yang yang keempat, <laughs> hal mungkar ila mungkarin azam. Berpindah hanya kemungkaran kepada kemungkaran yang lebih besar. Misalnya kalian ini jangan bangun kuburan. Besok datangkan semen, datangnya apa? Dibangun tingkat malahan. Nah, malah dibangun tingkat kuburannya. Biar jengkel. Yang demikian jadi diperkenankan. nggak usah diingkari. Atau Nah, contoh yang lainnya. Kalian berusaha mengingkari kepada imam, tidaklah, janganlah mengalaskan bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Akan tapi besok malah imam membacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. nawaitu sholli fardhu subhi. Nah, malah antar malah. Nah, malah keras. Bagaimana? Dikeraskan sekalian. Yang demikian tidak perlu diingkari. Atau seperti orang Sumatera, Mas matikan musiknya, setel banter malahan. Keraskan. Nah, kalau udah mau naik nah bis ini turun aja. Setel banter. Gimana kira-kira? Hmm? Yang demikian jangan jangan diingkari karena akan lebih besar keadaannya. Pertama, di setel nasi daria, nah, ala Semarang. Mas ini jangan setel dari ya setel dangdut mal. Atau setelah itu di setel rock. Nah, lebih besar keadaannya. Pertama hanya film sikumu Nah, saya belum tahu sikumu kayak apa. Nah, besoknya setel film porno. Lebih besar lagi. Karena itulah sudah sering kita sebutkan. Ya sini dilihat maslahat madaratnya dilihat kalau mau mengingkari kemungkaran dilihat wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah adwan biwari'in jangan kalian mencerca sesembahan-sesembahan Allah yang menyebabkan mereka itu setelah itu apa fayasubullah adwan biwari'in mereka mencela Allah tanpa ilmu sudah saya sebutkan juga bahwasanya menyembah berhala itu kekufuran. Tapi kalau sampai mencerca Allah itu lebih kafir. Menyembah berhala apa? Kekufuran. Mencerca Allah bagaimana? Lebih kafir. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya orang kafir sendiri itu tidak mau mencerca Allah. Bahkan mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard Allah. Jikalau engkau tanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Allah. Itu orang kafir tahu bahwasanya pencipta langit dan bumi Allah. Wala in sa'atahum man khalaqahum la Allah. Jika kalian tanya kepada mereka siapa pencipta mereka itu, mereka pasti mengatakan Allah. Nah, sudah sebutkan juga tentang kisah Syekh Islam Taimiyah. Tatkala orang Tartar itu minum khamr. Syekhul Islam Taimiyah tidak mengingkarinya. Biarkan saja mereka minum khamr. Dan ada yang mengingatkan kenapa engkau tidak mengingkari mereka? Syekhul Islam menyatakan kalau saya ingkari mereka berhenti minum khamr, setelah itu mereka akan membunuh kaum muslimin. Memperkosanya, membakar rumah-rumahnya, Nah, lebih parah keadaannya. memang demikian orang-orang tertar, Sampai hampir 2 juta, sebagai mengatakan 2 juta kaum muslimin dibantai. Dihancurkan darah-darahnya. Nah, mereka mayat-mayat dimasukkan ke laut sehingga lautnya itu berubah menjadi merah. Buku-buku dibakar. Anas ini berdiri, semua tiga-tiga yang berdiri. Kamu apa berdiri? Eh, anak sama siapa ini? Rifki, berdiri. Ayo berdiri semuanya. Jadi warna laut jadi dua. Warna merah, warna apa itu? Darah. Warna hitam apa? Buku-buku kaum muslimin yang dibakar. Yang disebutkan karangan Imam haki itu ada seribu jilid. Tapi mana? Nah, kita lihat di mana sekarang karya-karyanya. Belum karangan Imam Bukhari yang banyak juga sampai sekarang belum ditemukan. Karangan Ibnu Jarir atau Bari, karangan Ibnu Aqil Al-Hambali yang mampu nah, menulis 800 nah, jilid sampai sekarang tidak ditemukan dibakar oleh mereka. Nah, di sini kemungkinannya jauh lebih besar. Makanya dibiarkan minum khamr sudah kalau berhenti membunuh padahal darah seorang muslim itu jauh lebih berharga daripada enam triliunan harta benda. Dan disebutkan juga menangkal mungkar lebih bi angkara ka haid bi baulin akbara. Barang siapa yang merubah kemungkaran kemudian timbul kemungkaran lebih besar itu sama artinya dengan seorang yang mencuci darah haid dengan air kencing yang keruh. Darah haid dicuci dengan air kencing. Bagaimana? Tambah bau apa tambah bersih? Nah, itu campur. Kotoran yaitu haid dengan kotoran kencing. Tambah semakin tidak karu-karuan. Saya sebutkan juga kisah yang ada di Tawamang. Nah, orang yang belum kuat keimanannya, itu menghancurkan patung. Ternyata setelah itu apa? Setelah itu jinnya mengganggu orang tersebut, dua orang ini. Yang satu langsung bisu, yang satu sakit kemaluannya. Bagaimana selanjutnya masyarakat? Masyarakat semakin yakin nih, ini kualat, ya. nah, kualat sama patung itu. Maka semakin dimuliakan, semakin banyak sajinya. Nah, wahakalah. Nah, di sini harus dilihat masalah mataratnya. Ketika soal masih ada yang bermain-main. Ini ya, tulis nama-namanya ini. Ini Anas ini terus main terus gimana Anas? Anas, ini dengar enggak Anas ini? Mubarak, Muhammad Cilacap, Rizki Kendari. Ketika taklim juga masih banyak bermain-main. Dan diperhatikan. Ini juga lihat. Apa ini Ibrahim? Mungkin perahu yang gini ketinggalan zaman ini. Ya, nah. Baiklah, nah.